oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Rakuti Mencari Guru. Mencari Guru. Dalam seri ke-117 ini didukung oleh para pemain sebagai Rakuti, Ape Burhan sebagai Wong Agung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rakuti berusaha untuk tidur di ruangan goa. Tapi setiap kali dia memejamkan matanya, hatinya menjadi gelisah. Hatinya panas karena peristiwa-peristiwa yang baru saja dialaminya. Mendadak Rakuti tersentak. Dia buru-buru bangkit. Samar-samar dia dapat melihat sosok tubuh manusia yang sedang duduk dengan tenangnya di depan mulut goa. Perlahan-lahan Rakuti merangkak meninggalkan ruangan goa. Tombak Patmayoni tergenggam erat di tangan kanannya. Dia bermaksud membokong sosok tubuh itu dari belakang. Pasti, pasti dialah orangnya. Dialah si tangan usil itu. Awas kau. Sekarang juga Rakuti akan menamatkan riwayatmu. Riwayat siluman jahat. Jarak Rakuti semakin dekat dengan sosok tubuh itu. Ketika jarak itu sudah semakin dekat lagi, dan Rakuti berpendapat jarak itu cukup untuk melakukan serangan maut. Rakuti berdiri. Mampus kau siluman jahanam. Ya! Iya! Iya! Rakuti terkejut. Dia sama sekali tidak menduga akan mendapat tangkisan begitu dahsyat. Semula dia sudah yakin akan dengan mudah merobohkan lawannya. Tapi pada saat dia menyergap, lawannya yang seolah-olah mempunyai mata di bagian punggungnya menangkis dengan sigap. Tubuh Rakuti terpental jatuh, bergulingan di atas tanah. Oh, oh, nampaknya kau cukup waspada. Bagus, bagus sekali. Tapi pertarungan baru saja dimulai. Kau akan segera melihat serangan-seranganku berikutnya. Buka matamu lebar-lebar. Dan lihatlah. Ya, ya, ya. Rakuti menyerang dengan garang. Dia melompat sambil mengepalkan tangannya. Tapi aneh sekali, laki-laki tua yang berpakaian ala kadarnya dan bertelanjang dada menyambut serangannya tanpa bergerak sedikit pun. Dia melayani setiap serangan Rakuti dengan duduk bersila. Rakuti merasa diremehkan. Karena itu dia menyerang lebih gencar. Iya. Iya. Iya. Ah, oh. Kurang ajar. Ayo, berdiri kau. Jangan hanya duduk-duduk. Aku tidak biasa bertarung sambil duduk. bagus. Rupanya kau sengaja ingin pamer kepandaian di depanku. Bagus. tidak sudi menunggu lebih lama lagi. Aku akan segera menamatkan riwayatmu. Mari sini. Mari ku bobol lambungmu. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. ini Rakuti menyerang dengan tombak Patmayoni kebanggaannya. Tapi dia semakin kusam. Dia semakin geram karena musuhnya sama sekali belum mau bergerak. Dia tetap melayaninya dengan duduk bersila di bekas patung gurunya. Rakuti segera menyadari bahwa kemampuan musuhnya jauh melebihi kemampuannya sendiri. Tapi dia tidak mau mundur. Dia merasa malu untuk mengakui keunggulan musuhnya. Pada saat Rakuti kembali menyerang, Laki-laki tua itu menghadang sambil mengangkat kedua belah tangannya. Hiya! Rakuti merasakan tubuhnya didorong dengan hebat ke belakang dan dibanting ke semak belukar. Dia buru-buru bangun kembali dan merasakan dadanya sedikit sesak. Ke, kau, kau memang hebat. Tapi kau, kau tidak bisa mengalahkan Rakuti. Aku belum kalah. Pertarungan masih akan terus berjalan. Sampai salah seorang di antara kita terkapar jadi bangkai. Hmm. Benarkah aku belum kalah? Orang ini ternyata bukan orang sembarangan. Ilmunya sangat tinggi. Dia melayani serangan-seranganku dengan tenang. Tenang sekali. Bahkan dia melayani seranganku tanpa menggeser sedikit pun Luar biasa. Siapa orang ini? Bangunlah, anak muda. Bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa pertarungan belum selesai? Ya, pertarungan memang belum selesai. Kalau begitu, marilah kita selesaikan. Tunggu dulu. Sebelum pertarungan dilanjutkan, aku ingin tahu dulu. Siapa kau ini? Mengapa kau datang menggangguku? Sepertinya aku tidak pernah mempunyai urusan denganmu. <laughs> Tidak ada yang lucu. Tidak ada yang perlu ditertawakan. Eh, eh. Jawablah pertanyaanku. Mengapa kau datang kemari dan mengganggu Rakuti? Oh, aku tidak pernah merasa mempunyai urusan denganmu. Keparat! <laughs> Jangan kau menyombongkan dirimu. Belum tentu kau dapat merobohkan aku. Hmm. Apa yang kau tertawakan? Apakah ada yang lucu? ada, ada yang sangat lucu. Ada yang perlu ku tertawakan karena memang sangat lucu. <laughs> Apa maksudmu? patung patung batu. Patung batumu itulah yang kuanggap sangat lucu. Jahanam. <laughs> Pasti kaulah yang menghancurkan patung batuku. Hmm. Kau tahu siapa dia? Eh? Dia adalah guruku. Aku tidak akan membiarkan seorang pun menghina guruku. Apalagi menghancurkannya. Eh, dengar anak muda. Aku memang tidak perlu tete ngaling-ngaling. Aku kasihan padamu. Memang akulah yang memotong telinga patung batumu. <laughs> oh, mengapa kau memotong telinga patung guruku? Hmm. Apa salahnya? Rupanya kau senang berbuat usil. Eh, semula aku hanya ingin memotong sebelah telinga patung gurumu. Tapi karena lihat kau menjadi kusar, aku kemudian memutuskan untuk memotong dua-duanya. <laughs> Dan selanjutnya, kulihat kau semakin gusar, kau marah-marah. <laughs> Kau berlari-lari ke sana kemari mencariku. Kau ingin membalas dendam. Itulah sebabnya aku segera menghancurkan patung gurumu. Mengapa kau melakukannya? Hmm. Apakah dia mengganggumu? Apakah aku melakukan suatu perbuatan yang mengganggumu? Tentu saja. Tentu saja aku merasa terganggu. Karena itu, aku menghancurkannya. Aku sama sekali tidak rela melihat seorang manusia berguru pada sepongkah batu. Kau salah, anak muda. Kau salah memilih guru. Kau tidak bisa menciptakan guru untukmu sendiri. Guru ciptaan hanyalah akan membuatmu bermimpi sepanjang hari. Persetan dengan omonganmu. Aku tidak butuh mendengar pendapatmu. Bagus. Sekarang apa yang kau inginkan? Inilah yang kuinginkan. Membinasakanmu. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Kurang ajar. Orang itu mempunyai tenaga dalam yang hebat. Suara bentakannya seperti halilintar. Eh, bangunlah anak muda bangun dan berlutut di hadapanku. Dan jangan sekali-kali kau berani berlaku kurang ajar di depanku. Apa? Berlutut? Bah! Huh. Kau bukan apa-apaku. Bukan orang tuaku. Juga bukan guruku. Aku tidak sudi mendengarkan perintahmu. Aku jarang sekali memberi perintah kepada orang. Karena selama ini aku hanya hidup sendirian di tengah hutan. Tapi biasanya setiap kali aku memberi perintah pada orang, maka orang itu akan selalu menuruti perintahku. Aku tidak sudi menuruti perintahmu. Cepat minggat dari sini. Kau tidak pantas duduk di situ. Aku tidak akan pergi dari sini. Aku akan memaksamu pergi. Aku akan tetap duduk di sini. Tempat ini nyaman sekali untuk duduk. Tempat itu adalah tempat guruku bersemayam selama ini. Sepungkah batu hanyalah sepungkah batu. Barang mati tidak bisa menjadi guru. Apa yang kau harapkan dari sepungkah batu? Kau hanya banyak berhayal. Dan orang berhayal tidak akan memperoleh kemajuan. Kalau kau masih bercokol di situ, Aku akan menyerangmu. Aku akan terus menyerangmu sampai kau pergi. <laughs> Anak muda, anak muda. Ah, rupanya kau tidak cepat putus asa. Bagus, silakan. Aku sudah siap. Marilah kita habiskan malam ini untuk ribut-ribut. Ayo. Kau memang hebat. Sudah dua kali kau robohkan aku. Tapi aku tidak akan mundur. Rakuti tidak pernah mundur. Rakuti? Jadi namamu Rakuti? Ya. Kau juga hebat, Rakuti. Kau masih cukup muda. Tapi kau mempunyai keberanian dan tekad laksana baja. Aku dapat melihat pandangan matamu memancarkan keinginan yang meluap-luap. Tampaknya kau selalu dipenuhi nafsu yang berkobar-kobar, Rakuti. Apa sebenarnya yang kau cari di tempat ini? Aku mencari seorang guru. Hmm. Guru yang hebat. Guru yang mumpuni. Guru yang dapat mengajarkan kepadaku daya-daya kesaktian. Cocok. Kalau begitu, cocok sekali. Seperti tumbuh oleh tutup. Seperti kunci mendapatkan sumbatnya. <laughs> Apanya yang cocok? Kukira kita belum saling mengenal. Bagaimana kita bisa cocok? Baru saja kita bahkan telah bertarung dua kali. Kau mencari seorang guru, Rakuti. Sedangkan aku mencari seorang murid. Nah, bukankah ini cocok? Selama ini aku hanya hidup sendirian di hutan-hutan. Jarang sekali aku bertemu dengan manusia. Sekali waktu aku memang H melihat seorang perambah hutan merangkak di atas tebing untuk mencari kayu bakar. Tapi setelah itu aku hidup sendirian lagi. Aku tinggal di tengah-tengah alam yang buas ini sendirian. Kadangkala aku merasa sangat kesepian. Kadangkala aku berpikir untuk apa ilmu yang kumiliki ini? Ilmu? Jadi kau mempunyai ilmu? Dulu aku juga seorang guru, Rakuti. Aku pernah mendirikan sebuah padepokan di lereng Gunung Tengger. Dulu. Dan itu sudah lama sekali. Ah. sekarang aku menjadi orang yang terbuang. Riwayatku sebagai guru nampaknya sudah punah. Tapi mendadak kau hadir Aku tertarik padamu, Rakuti. Aku tertarik pada kepribadian seorang pemuda yang meluap-luap. Kau teguh bagaikan batu karang. Kau tegak bagaikan pohon hutan. Aku akan mengangkatmu sebagai murid Rakuti. Jadilah muridku. <laughs> Apa katamu? Kau mau menjadi guruku? Seorang guru harus kaya ilmu. Dan seorang guru harus mampu membuktikan kedahsyatan ilmunya. <laughs> Aku tidak sudi mempunyai seorang guru manusia sinting seperti kau. Aku lebih senang berguru pada sebongkah batu. Tiba-tiba laki-laki tua yang berpakaian setengah telanjang itu tersentak. Mulutnya mendesis bagaikan seekor ular mengintai mangsa. Perlahan-lahan dia bangkit. Wajahnya tegang. Bola matanya memancarkan api. Rakuti mundur setapak. Dan laki-laki tua itu menuding ke wajahnya. Rakuti, berani sekali kau berlaku sombong di depanku. Kau belum tahu siapa aku. Kupikir kau hanyalah seorang laki-laki tua sinting yang terpaksa menyingkir ke tengah-tengah hutan. Kesombonganmu itu harus segera dipatah-patahkan. Kedongkakanmu harus dihancur leburkan. Sifat tinggi hatimu harus dibongkar. Dan akulah yang akan membongkarnya. Lihat Rakuti, jangan kau tutup matamu. Lihatlah apa yang kulakukan. Sombong sekali kau. Kau pikir aku senang menjadi gurumu? Aku hanya kasihan padamu, Rakuti. Aku tahu kau sedang mendapat kesulitan di dalam hidupmu. Aku bermaksud menolongmu. Aku bermaksud mengangkatmu dari tempat yang penuh kesia-siaan. Lihat, Rakuti. Laki-laki tua berjenggot tipis itu mundur selangkah. Tiba-tiba tubuhnya bergetar dengan hebat. Laki-laki tua itu menggosok-gosokkan tangannya, dan dari sela-sela jari-jarinya mengepul asap berwarna putih. Asap itu segera lenyap bersama angin malam. Tiba-tiba Rakuti melihat telapak tangan kanan laki-laki tua berwarna kemerah-merahan. Mata orang itu juga seperti memancarkan bara api. Rambutnya berdiri dan mulutnya laksana sebuah tungku api yang bernyala-nyala. Dan api itu mencilat-cilat keluar tatkala dia berbicara dengan tegang. Rakuti, apa yang kau bangga-banggakan sehingga kau berani menghina aku? Lihat, Rakuti, dengan telapak tangan kananku ini, negeri Majapahit dapat kubumi hanguskan. Tanganku dapat membakar segala-galanya Tanganku dapat menghanguskan benteng kota Raja Majapahit. Tanganku dapat membakar singgasana jaya negara. Tanganku dapat membakar apa saja yang hidup di kolong langit ini. Kau ingin lihat buktinya, Rakuti? Jangan pejamkan matamu. Lihatlah buktinya. Buktinya. Laki-laki tua itu kembali mundur setapak. Tubuhnya semakin bergetar dengan hebat. Tiba-tiba dia memutar-mutar tangan kanannya ke atas beberapa kali. Desingan angin panas menyambar wajah Rakuti. Rakuti terpaksa membuang tubuhnya ke tanah. Dan selanjutnya, dia melihat laki-laki tua itu mendengus dengan keras. Apa yang tidak bisa dihancurkan oleh Aji Segara Geni. Rakuti terperanjat setengah mati. Dia melihat peristiwa itu berlangsung sangat cepat di depan matanya. Tiba-tiba saja, laki-laki tua itu menghantam sebuah pohon besar. Terdengar ledakan hebat, dan pohon itu pun roboh terbakar. Rakuti buru-buru mencengkram tombak Patmayoni ketika melihat laki-laki tua itu berpaling kepadanya. Ah, Rakuti, kau sudah melihat buktinya. Sekarang tiba giliranmu. Bangunlah Rakuti. Bangun. Aku akan membuat tubuhmu menjadi arang. Orang tua itu melangkah perlahan-lahan mendekati Rakuti. Rakuti buru-buru bangun. Dia mundur beberapa langkah sambil terus mencengkram tombak Patmayoni. Tunggu. Tunggu dulu. Kau takut? Kau gentar? Kau hanya berusaha menakut-nakuti aku, bukan? Hah? Tapi aku tidak pernah takut melihat tontonan sihir. Bagus kau akan segera tahu bahwa apa yang kuperlihatkan bukanlah sihir. Ayo Rakuti, keluarkan semua kepandaianmu. Tumpahkanlah semua tenaga dan kemampuanmu. Kau seorang pemuda sombong. Kau lemah. Kau putus asa. Tapi kau masih juga berani menyombongkan dirimu. Sekarang aku akan memberimu pelajaran yang berharga, Rakuti. Tunggu apa yang akan kau lakukan padaku? Aku... Aku... Jangan takut, Rakuti. Aku tidak membutuhkan aji segera geni hanya untuk menundukkan pemuda sombong seperti kamu. Ayo, bersiaplah. Angkat senjatamu itu. Lawan aku. Hit! Hit! Hit! Hit! Hit! Hit! Hit! Orang tua itu terus memburu Rakuti dengan serangan-serangan gencar. Rakuti menjadi kalang kabut. Baru beberapa jurus dia sudah merasa tertekan. Tapi Rakuti memang seorang pemuda keras kepala. Dia terus berusaha memberikan perlawanan sengit. Pukulan orang tua itu bersarang di dada Rakuti, dan pemuda desa Ganding itu terjungkal ke belakang. Tombak Patmayoni terlepas dari tangannya. Rakuti masih berusaha untuk bangkit, sekalipun dadanya merasa sesak. Aduh, oh, nafasku sesak. Orang tua itu bisa membunuhku yang harus aku lakukan? Oh, tombak Patmayoni. Di mana tombak Patmayoni? aku tidak bisa bertarung tanpa tombak itu. Oh, itu dia. Rupanya tombak Patmayoni terlepas dari tanganku. Rakuti berusaha merangkah untuk mengambil tombak Patmayoni yang terjatuh dari tangannya. Dia merangkak dengan susah payah sambil merasakan dadanya yang sesak. Tapi pada saat dia meraba gagang tombak, kaki orang tua itu menginjak tangannya. Kau tersuruk-suruk seperti seekor babi hutan, Rakuti. Kau percaya? Kau percaya bahwa aku dapat membunuh bagaikan menepuk seekor lalat? Hmm? Baiklah, baik Aku menyerah. Apa katamu? Menyerah? Tidak semudah itu. Aduh, apa yang kau lakukan ini? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku menyerah? Mengapa kau masih menendang wajahku? Aduh, kau... Kau kejam sekali rupanya. Ya, memang. Aku kejam. Kesombonganmu itu memang perlu berhadapan dengan kekejaman. Eh, lihat. Lihat. Eh. Ah, aduh. Ah. ah. Ampun. Aku menyerah. Baiklah. Aku bersedia menjadi muridmu. Sudah terlambat, Rakuti. Kau sudah menyinggung perasaanku. Aku bersungguh-sungguh. Aku mau menjadi muridmu. A angkatlah aku menjadi muridmu. Aku kan tidak pantas menjadi gurumu. Oh, Hah? tidak. Tidak. Maafkan aku. Hah? Aku tidak akan berani menghinamu lagi. Kau pantas menjadi guruku. Kau pantas sekali menjadi guruku. Ah, ah, ampun ampunilah aku. Katakan sekali lagi. Katakan bahwa aku pantas menjadi gurumu, Rakuti. Iya, memang kau pantas menjadi guruku. Terima kasih. aduh. Mengapa kau siksa aku seperti ini? Apa kau tidak bisa mengampuni aku? Aku sudah menyerah. Aku menyerah kalah. Tidak bisakah kau bersikap lebih lunak kepadaku? Ampun. Aku sudah minta ampun kepadamu. Aku sungguh-sungguh mau menjadi muridmu. Benar. Kau mau menjadi muridku, Rakuti? Sungguh. Aku memang membutuhkan seorang guru. Benar. Kau mau menjadi muridku? Hah? Benar. Aku tidak berdusta. Sungguh. Aku mau menjadi muridmu. Sekarang aku tidak sudi menjadi gurumu. Hiat! Ah! mengikuti menjadi bulan-bulanan orang tua itu. Dia ditendang ke sana kemari, ditendang dan dipukul. Akhirnya Rakuti jatuh tak sadarkan diri lagi. Pipinya bengkak dan mulutnya berdarah. Sementara itu malam terus mengalir perlahan-lahan. Angin pegunungan menerpa wajah Rakuti. Dan Rakuti mulai bergerak-gerak. Ketika sadar dia merasakan seluruh tubuhnya sakit. Dia merasakan tulang-tulangnya seperti remuk. Rakuti berusaha untuk bangkit. Dia melihat laki-laki tua itu duduk bersila di tempat semula, di depan mulut goa, di mana dia pernah meletakkan patung gurunya. Oh, oh, oh. kau masih hidup rupanya. Hmm? Eh. Sakit semua seluruh tubuhku. Kau pikir kau ini hebat, Rakuti? Hah? Ternyata kau hanya seorang pemuda besar laga. Sesumbarmu sampai menyentuh ujung langit. Tapi nyatanya kau seorang pemuda yang bobrok dan sudah mulai putus asa. Kau tidak ada artinya di depanku, Rakuti. <laughs> Iya, aku memang tidak ada artinya. Aku pemuda yang tidak berharga. Aku pantas dibunuh. Mengapa kau tidak segera membunuhku? Ayo. Pada akhirnya nanti, aku akan membunuhmu juga. Tapi tidak sekarang. Oh, bunuhlah aku sekarang. Hm. Aku sudah tidak tahan lagi. Lebih baik aku mati daripada merasa hina seperti ini. Bunuhlah aku. Cepat. Bunuh aku. Bunuhlah. Ayo. <laughs> Sekarang kau menangis-nangis seperti pemuda gombal. Aku muak mendengar tangismu, Rakuti. Mengapa kau tidak segera bangun dan kembali melawan aku? Aku tidak bisa. Aku tidak bisa melawanmu. Kau... Kau terlalu kuat. Ya, aku memang kuat. Sekalipun aku hanya perpakaian kulit kayu dan akar-akar pohon tapi aku adalah orang kuat. Aku pernah hidup dihormati dan dikagumi di masa lalu. Eh, kau, kau ini sebenarnya siapa? Siapa namamu? Kau tidak patut menyebut namaku. Kau hanya seekor anjing hutan yang sedang kesakitan. Oh, eh, tolonglah aku. Aku tidak mau hancur seperti ini. Tolonglah aku. Angkatlah aku menjadi muridmu. Aku berjanji. Aku berjanji akan menjadi murid yang baik. Aku akan menghormati sebagai guru. Aku tidak akan berani melawan perintahmu lagi. Kumohon. Kumohon jangan tertawakan aku. Hatiku sakit sekali. Aku sudah diambang kehancuran. <laughs> Jangan tertawakan aku. Berilah aku semangat. Angkatlah aku dari puing-puing kehancuran ini. <laughs> Eh, di mana kesombonganmu, Rakuti? Ha? Di mana hatimu yang congkak itu? Ha? Sekarang aku tidak mendengar apa-apa lagi kecuali rintihan seorang pemuda kombal. Cici, aku mendengarnya. Oh. Oh. Ya. Daripada aku harus menderita seperti ini. Lebih baik aku mati saja. Ya, kau memang pantas mati. Kalau begitu cepat selesaikan aku. Bunuhlah aku. Bunuh dan campakkan mayatku ke dasar jurang yang gelap. Biarlah aku mati bersama cita-citaku. Biarlah aku tinggalkan dunia fana ini Biarlah ku tinggalkan hidup yang penuh mimpi. Bunuhlah aku. Ayo. Tunggu apa lagi? Bukankah kau sendiri mengatakan membunuhku sama mudahnya dengan membunuh seekor lalat? Tiba-tiba laki-laki tua itu bangkit. Dia melangkah mendekati Rakuti. Kaki kanannya terangkat dan menginjak kepala Rakuti. Rakuti mengerang kesakitan dan kaki laki-laki tua itu menekannya ke tanah. Apa yang kau rasakan sekarang, Rakuti? Oh, oh, eh? oh, <laughs> aduh, kau, kau kejam sekali. Ah, lihatlah, aku memang kejam. Ah, bahkan aku dapat bertindak sangat kejam kepadamu. Lihatlah, aku telah menginjak kepalamu. Ampun. Ah, Bukankah kau sekarang tidak ada harganya di depanku? Ayo, Rakuti. Kalau kau masih sedikit mempunyai keberanian, bangunlah. Aku memberimu kesempatan untuk menunjukkan keberanianmu itu. Ayo bangun. Aduh, aku tidak bisa bangun. Tubuhku serasa remuk Tulang-tulangku serasa remuk. Kau telah menghajarku habis-habisan. Kau telah membuatku sama sekali tidak berharga. Eh, ah, ah. Jangan kau hina aku seperti ini. Bukankah aku sudah menyerah? Mengapa kau masih terus menghinaku? Ayo bangun! Ampun, aduh. Eh, Jangan lagi kau sakiti aku. Aku sudah tidak tahan. Bagaimana aku bisa bangun? Ah, tulang-tulangku serasa remuk. Aku, aku bahkan hampir tidak bisa menggerakkan kakiku. Tangan-tanganku seperti patah. Ah, leherku, leherku seperti patah. Oh, eh, eh, ah, jadi kau tidak mau bangun, ha? Kau ingin aku memaksamu supaya bangun? Hmm? Bagaimana eh? aku bisa bangun? Eh? Lihatlah. Aku sudah remuk seperti ini. Aku tidak bisa bangun. Aku tidak kuat bangun lagi. Tolonglah aku. Tolonglah. Kumohon jangan sakiti aku lagi. Kalau kau tidak mau bangun, aku akan memaksamu. Hei, bangun! Hei, aduh! Baik, baiklah. Aku akan bangun. Aku, aku akan berusaha bangun. Aku akan menuruti perintahmu. Tapi jangan sakiti lagi aku. Allah oh. Rakuti mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk bangkit. Keringat dingin bercucuran. Mulutnya mendesis-desis menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Tapi Rakuti masih mempunyai sedikit semangat. Dia terus berusaha untuk bangun. Perlahan-lahan dia bangkit. Dia berdiri dengan goyang. Sekali waktu dia hampir jatuh kembali, tapi tubuhnya segera membuat keseimbangan. Akhirnya dia dapat berdiri, walaupun tidak tegak seperti semula. Oh, sudah aku sudah bangun. Sekarang apa yang akan kau lakukan pada diriku? Bagus. Kau memang sudah bangun. Kau sudah dapat berdiri kembali. Tapi tapi aku aku tidak tahan lagi berdiri seperti ini. Kepalaku berdenyut-denyut dan pandangan mataku gelap. Apakah kau masih bisa meneruskan pertarungan? Hmm? Oh, oh, bu bukankah sudah kukatakan berkali-kali bahwa aku menyerah? Bagaimana? Bagaimana aku bisa bertarung denganmu? Lihatlah, aku sudah tidak mampu berdiri tegak lagi. Aku sudah tidak berdaya lagi. Kalau begitu, kau boleh tidur lagi, Rakuti. Rakuti kembali roboh. Dan kali ini dia roboh untuk tidak berkutik lagi. Sebuah tendangan keras telah membuat tubuhnya terjungkal. Rakuti tidak dapat merasakan apa-apa lagi kecuali melihat kegelapan kegelapan yang sangat pekat. Dia sadar kembali pagi harinya ketika cahaya matahari mulai menembus sela-sela dedaunan. Cahaya matahari menyiram wajahnya dengan hangat. Rakuti perlahan-lahan membuka matanya. Suasana sangat sepi. Hanya angin pegunungan gemersik terdengar menerpa pucuk-pucuk daun. Kabut tipis masih melayang-layang rendah membentur dinding-dinding lereng. Ah, ah, apakah apakah aku masih hidup? Benarkah aku masih hidup? Oh, apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi dengan diriku ini? Oh, aku hampir tidak bisa menggerakkan tubuhku. Tangan tanganku. Apakah tangan-tanganku ini masih dapat kugunakan lagi? Ah, aduh. Oh. oh. Aku Aku benar-benar sudah hancur. Laki-laki tua itu benar-benar telah menghancurkan hidupku. Aduh. Ibu. Tolonglah aku, Ibu. Tolonglah aku, Ibu. Tolonglah aku dari lembah kehancuran ini, Ibu. Tolonglah. Tiba-tiba Rakuti teringat ibunya. Dia membayangkan wajah ibunya yang teduh, sekalipun wajah itu mulai berkerut karena usia tua. Rakuti dapat melihat kedamaian di wajah itu, dan dia pun menangis terseduh-seduh.